Bab tentang memilih ulama dan kemudian bagaimana adab kepada para ulama dan menghormati mereka dan mengambil qudwah dari mereka. Sampai pada ucapan penulis Hafizahullah Qala Abu Bakar Ibn al-Mutawwi'i rahimahullah Ikhtalaftu ila Abi Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah Ithnatay ashrata sana وهو يقرأ المسند على أولاده فما كتبت منه حديثا واحدا إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه Berkata Abu Bakar Al-Mutawwi'i rahimahullah, aku berbolak-balik ke rumah Abdullah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Yang sering datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ithnatai ashrata sana. Aku berbolak-balik ke rumahnya 12 tahun. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladih. Ketika Imam Ahmad membacakan musnad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu hadisan wahidan. Dan aku belum menulis satu hadis pun. Berbolak-balik selama 12 tahun ke rumahnya Imam Ahmad rahimahullah belum menulis satu hadis pun. Kenapa? Qala innama kuntu anzuru ila هديه wa akhlaqihi wa adabih. Karena aku melihat bagaimana bimbingan beliau, bagaimana akhlaknya dan bagaimana adab-adabnya. Berarti 12 tahun itu mempelajari bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana metode beliau dalam mengajar, bagaimana adab-adabnya belum mengambil satu hadis pun kata beliau. Saya mempelajari akhlaknya beliau, akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Dan tentunya kaitannya dengan bab berarti kita mesti memilih seorang guru yang memiliki teladan yang baik. Yang akhlaknya, adabnya, perangainya mencocoki sunnah nabawiyah. Sehingga dia mempelajari dari ilmu yang disampaikannya dan juga dari adabnya dan akhlaknya. Yang berikutnya, qala Al-Hasan Ibn Ismail rahimahullahu taala. Sami'tu abi yaqul Aku mendengar ayahku berkata, "Kana yajtami' fi majlis Ahmad zaha'un khamsata alaf aw yazidun." Kata Al Hasan bin Ismail, aku mendengarkan ayahku berkata bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad sejumlah besar manusia. Zaha sejumlah besar manusia. Khamsatu alafin au yazidun. Yang jumlahnya 5000 lebih. 5000 lebih manusia berkumpul di majlisnya Imam Ahmad. Aqal min khamsami'ah yaktubun. Tetapi yang menulis aqal min khamsami'ah. Kurang dari 500 orang yang menulis. Terus sisanya wal baquna yata'allamuna minhu husnal adabi wa husnal samt. Sedangkan sisanya mempelajari baiknya akhlak beliau dan mempelajari bagaimana cara atau akhlak Adab perangai, samad adalah perangai. Berarti yang mencatat hadis hanya kurang dari 500. Padahal jumlahnya 5000 orang. Berarti 4500 kurang lebih sisanya itu hanya melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana perangainya beliau, bagaimana adabnya beliau rahimahullahu taala. Allah Qutaybah bin Sa'id rahimahullahu taala قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل قد Kata بن سعيد رحمه الله aku datang ke Baghdad dan aku tidak memiliki semangat himmah kecuali ingin bertemu Imam Ahmad. Semangatnya cuma satu, ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya bin Ma'in. Ternyata tiba-tiba Imam Ahmad sendiri yang datang kepadaku bersama Yahya bin Ma'in. Fatadzakarna faqama aidan wa jalasa baina Fatada karena Maka kami pun saling mengingat hadis dan saling mempelajari hadis. Ya. Faqama Ahmad bin Hanbal wa jalasa baina Tiba-tiba Ahmad bin Hanbal bangkit dan kemudian duduk di hadapanku. Kata siapa? Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullah. Imam Ahmad bangkit kemudian duduk di hadapanku. Wa qala amli alayya. Bacakan kepadaku hadis tadi. Duduk di hadapanku dan berkata, bacakan kepadaku hadis tadi. karena kemudian kami saling mengingat lagi hadis-hadis. Faqama ayuban. Tiba-tiba berdiri lagi. Wajalah sabina ya yadayhi dan duduk bersimpu di hadapanku sambil berkata seperti tadi, "Ya Aba Abdullah, amli al amli alayya hadha sampai aku pun berkata kepada Imam Ahmad qultu ya Aba Abdullah wahai Abu Abdullah ijlis makana wahai Abu Abdullah duduklah engkau di tempatmu faqala la tusghil bi kata Imam Ahmad jangan kau sibuk dengan aku biarkan aku Innama uridu an akhudal ilm ala wajhi Sesungguhnya aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan caranya, sesuai dengan adabnya. Tergambarkan cerita bagaimana akhlak Imam Ahmad rahimahullah ketika mengambil ilmu. Qutaib bin Sa'id adalah seorang alim ulama ahli hadis. Ya. Wa Imam Ahmad demikian juga. Dan Qutaib bin Sa'id datang ke Baghdad ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Ternyata belum sempat mendatangi Imam Ahmad, Imam Ahmad yang datang bersama Yahya ya, Ibn Ma'in. Rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka semuanya. Kemudian setelah bertemu saling berdiskusi mengingat-ingat hadis-hadis dan saling membicarakan hadis. Sampai pada suatu hadis yang Imam Ahmad belum mendengar kecuali dari Qutaibah bin Sa'id. Maka Imam Ahmad berdiri dan duduk bersimpuh di hadapan Qutaibah bin Sa'id seakan-akan beliau murid dari Qutaibah bin Sa'id. Bersikap sebagai layaknya seorang murid. Duduk bersimpuh kemudian mengatakan amli alayya, bacakan kepadaku. Bacakan kepadaku hadis tadi dibacakan oleh kutai bin Sa'id. Diterima riwayatnya oleh Imam Ahmad. Kemudian mengingat-ingat hadis lagi sampai pada satu hadis tertentu Imam Ahmad berdiri lagi dan duduk di hadapan kutai bin Sa'id dan berkata seperti tadi, "Amli alayya." Bacakan yang tadi. Bacakan kepada aku hadis itu. Sampai kutai bin Sa'id mengatakan, "Aku ketegur beliau dan aku katakan, "Ya Imam, ya Aba Abdullah, ijlis makanak." Duduk di tempatmu. Jawaban Imam Ahmad, la tushghil bi. Jangan menyibukkan atau jangan menyibukkan aku, jangan mengurusi aku. Biarkan aku mengambil ilmu sebagaimana mestinya. Biarkan aku mengambil ilmu sebagaimana mestinya. Lihat, adab seorang yang mengambil ilmu. Padahal dalam masalah ilmu tentunya Imam Ahmad ma'ruf, alim. Tetapi ketika itu, dia menerima hadis dari Qutaib bin Sa'id. Oleh karena itu dia memposisikan dirinya sebagai murid duduk bersimpu di hadapannya, duduk dengan manis kemudian mendengarkan. Ya. Apa yang akan dibacakan? Amli alayya, bacakan kepadaku hadis. Ya. Ini adab namanya. Bukan ngaji, menerima ilmu, bersender di belakang. Ya. Kemudian dalam keadaan ngelamun begitu. Tidak megang pena, tidak megang pensil. Kalau dipaham Alhamdulillah, nggak dipahami nggak apa-apa. Ini orang tidak butuh pada ilmu sehingga merasa gurunya yang butuh dia. Tidak demikian ada seorang talibul ilmi. Adabnya seorang talibul ilmi adalah dia ber, berakhlak yang mulia, menghormati gurunya dan dia duduk di hadapannya dengan baik dan siap menerima ilmu. Ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka akhlak dari Imam Ahmad ini sebagai contoh, sebagai teladan yang baik, adabnya seorang talib kepada gurunya. Apa alasan Imam Ahmad? Innama uridu an akhudhal ilm ala wajhih. Sesungguhnya aku mengambil ilmu sesuai dengan caranya, sesuai dengan adabnya. Asar berikutnya ucapan Syekh rahimahullah. Kata Syekh rahimahullah, salat Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu menyolatkan jenazah ala janazatin. Thumma qarabat lahu baghlatun liyarkabaha. Kemudian didekatkan seekor bighal. Bighal itu antara kuda dengan keledai. Ya, tengah-tengah besarnya antara keledai dengan kuda. Didekatkan kepadanya bighal liyarkabaha untuk menaikinya. Faja Ibnu Abbas. Kemudian datang Ibnu Abbas. Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat yang mulia, habrul ummah, tintanya umat yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. ibnu Abbas datang dan kemudian akhadha birikabihi, mengambil kendali keledai tadi atau kendalinya bighal tadi. Tawqiran wa ta'dhiman li ilmihi wa fadlihi Karena ingin menghormatinya, menghormati beliau karena ilmunya dan karena keutamaannya. Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Faqala lahu Zaid, maka berkata Zaid bin Thabit, "Khalli anka ya ibn ammi Rasulillah." Biarkan ya ibn ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasulullah, biarkan, jangan kau memegang kendali ini. Faqala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, "La, hakadha naf'al bil ulama wal kubara." Demikianlah kami melakukan kepada orang-orang besar, orang-orang yang berilmu. lihat Ibnu Abbas. Padahal beliau pun alim, habrul umat, tintanya umat. Tetapi melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau yang memegangkan tali kendali begalnya. Didekatkan kepadanya untuk dinaiki oleh Zaid bin Thabit dan dituntun bighalnya. Masya Allah. Demikian bagaimana tauqir penghormatan mereka terhadap ulama. Berkata Zuhri rahimahullah. Kuntu ati baba urwah. Kata Imam Zuhri. Kuntu ati baba urwah. Aku pernah mendatangi pintu rumahnya urwah. Fa'ajlis bilba Dan aku duduk di pintu. Walau sih ada an adkhula hal dakhaltu. Kalau aku ingin aku masuk, aku bisa. Ini ngetuk pintu dan meminta izin untuk masuk, aku bisa. Walakin ijlalan lahu tetapi karena aku ingin menghormatinya, aku biarkan, aku tunggu depan pintu sampai beliau keluar sendiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibn Abbas kepada orang-orang Ansar ketika dia mengambil ilmu Duduk di hadapan pintunya sampai orang tersebut keluar sendiri. Qala Ishaq ibn Ibrahim Al-Qazzaz rahimahullah. Haddatsana Ishaq Asy-Syahid قال كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجد Kata Ishaq bin Ibrahim Al-Qazzaz menyampaikan kepadaku Ishaq bahwa aku pernah melihat Yahya Al-Qattan salat asar di masjid. Thumma yastanid ila asli manara, kemudian bersandar di pokoknya menara. Menara masjid. Fayaqifu baina yadayhi Ali ibn al-Madini. Kemudian berdiri di hadapannya. Ali ibn al-Madini rahimahullah. Dan juga Syadkuni wa Amr ibn Ali wa Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in. Berapa orang? Ali ibn Al-Madini, Syadkuni, wa Amr ibn Ali, wa Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Yahya ibn Ma'in. Rahimahumullah. Berdiri di hadapan Yahya al Yastami'un al-hadis, mendengarkan hadis dan riwayat-riwayat hadis. Wahum qiyamun ala arjulihim. Dan mereka dalam keadaan berdiri di kaki-kaki mereka. Yahya Al-Qattan bersandar di tiang menara. Sedangkan mereka berdiri. Dalam keadaan menerima hadis, menerima ilmu. Ila antahin salat al-maghrib. Sampai menjelang masuk waktu maghrib. Dari mulai habis asar sampai maghrib. Menerima ilmu dalam keadaan berdiri, ya, tidak duduk. La yajlisuna haibatan wa Tidak duduk. Kenapa menghormati beliau imam Yahya Al-Qattan? Maka mereka mendengarkan hadis-hadisnya, menerima pembicaraan beliau, menerima ilmunya dalam keadaan berdiri. Sebelum diperintah untuk duduk, sebelum diizinkan untuk duduk, tidak duduk. Sampai maghrib. wal ulama. Menghormati ilmu dan menghormati ulama, para pembawa ilmu. Kalau Mukhalad bin Al-Husain rahimahullah nanu al-qalil min al adabi ahwaj minna ila min al hadis. Berkata Mukhallad bin Husain rahimahullah, kami ila qalil min al adabi kepada adab yang sedikit lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Ilmu kita butuh hadis. Tetapi adab dan akhlak juga kita butuh. Tetapi kita lebih butuh adab lebih kita butuhkan adab dan akhlak walaupun sedikit daripada ilmu yang sekian banyak tapi nggak punya akhlak nggak punya adab naudzubillah sehingga azakumullah apa jadinya kalau kita ngaji belajar hadis belajar ilmu dari orang yang dalam keadaan nggak punya adab duduk di masjid bersandar sambil merokok terus ngajari hadis Qala haddatsana fulan. Push, merokok. Pantas Wallah kamu lebih baik ngaji sama orang lain Yang ilmunya lebih sedikit Tapi adabnya bagus Lebih bagus Lebih afdal, lebih afdal, lebih afdal Karena kata Mukhalad bin Husain Sungguh nahnu ila qalil min al adabi ahwaj minna ila kathirin minal hadis. Sungguh kita kepada adab yang sedikit lebih kita butuhkan daripada sekian banyak hadis, sekian banyak ilmu. Percuma. Walaupun dia hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi dia mutakabbir, sombong. Percuma. Kita butuh seorang alim yang beradab, yang memiliki akhlak. Orang yang dalam keadaan dia mengerti tentang adab dan sopan santun yang dia mengerti adab talabul ilm dan adab pengajar. Ikhwan bin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Ikhwan talaba rahimani wa rahimakullah. Berkata pula Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Anbari rahimahullah. Ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab, tanpa akhlak yang baik. Kanarin bila hatab seperti api tanpa kayu bakar. Pernah melihat api tanpa kayu bakar? Berapa lama dia bersinar? Hah? Dalam hitungan menit atau dalam hitungan detik? Hah? Api kalau tanpa ada kayu bakarnya hanya seperti terus hilang. Seperti kilat. Kalau ada kilat jalan. Kalau berhenti, berhenti, berhenti lagi. Hah? Apakah bisa dia berjalan di tengah kegelapan mengharapkan cahaya kilat saja? Tetap gelap lagi. Khairullahi ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Sebentar kemudian lenyap, sebentar kemudian padam. Wa adab bila ilmin karuhin bila jismin. Sebaliknya kalau ada tanpa ilmu maka karuhin bila jisim. Sekarang akhlak tanpa ilmu. Akhlaknya baik, lembut, tutur kata segala macam, tapi ilmu gak punya. Jahil, bodoh. Apa jadinya? Karuhin bila jisim Seperti roh tanpa jasad. Mana wujudnya gak kelihatan. Karena tidak ada jasadnya karuhin bila jismin seperti ruh tanpa jasad. Ikhwan bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ikhwan talabah rahimani wa rahimakumullah. Maka ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Ilmu sebagai teorinya dan adab sebagai praktiknya. Kalau memiliki dua-duanya, maka dialah seorang alim yang kita menimba ilmu dari mereka. Kalau tidak ada salah satunya, maka kita mencari yang lain, mencari ulama lain saja. Daripada orang ini berilmu tapi tidak beradab, atau yang itu beradab tapi nggak berilmu, nyari apa? Nyari apa kepada orang yang akhlaknya baik, ngasih minyak wangi, mijet-mijet kamu punggungnya, masya Allah, masya Allah, tapi nggak punya ilmu, ngapain? Mau cari apa dari dia? Sebaliknya, kalau kita mencari ilmu dari orang yang tidak beradab, niscaya kita akan terbiasa dengan adab yang jelek. Kita secara tidak langsung terdidik dengan adab si guru yang jelek. Maka ini na'udzubillah akan merusak. Qala Abdullah ibni Ahmad ibni Hamal rahimahullah. Berkata Abdullah ibni Imam Ahmad rahimahullah, "Qultu li abi, malak?" Aku katakan kepada ayahku, "Malak? Ada apa denganmu?" Lama lima tasma, alam tasma min Ibrahim ibni Sa'id. Ada apa dengan engkau wahai ayahku? Kenapa tidak menerima hadis dari Ibrahim bin Sa'id. Padahal dia ada di kotamu, ada di negerimu, kamu bertemu. Waqad nazala Baghdad fi jiwarik. Dia telah singgah, tinggal di Baghdad, di sebelahmu, ini tetanggamu, satu kota. Kenapa nggak mengambil hadis dari dia? Dari Ibrahim ibn Sa'id. Maka berkata Imam Ahmad rahimahullah. I'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku. Anahu jalasa majlisan wahidan bahwa dia pernah duduk di satu majlis Ibrahim ibn Sa'id duduk satu majlis wa amla alaina menyampaikan kepada kami hadis falamma kana ba'da dzalika kharaj ketika setelah itu beliau keluar wa qad ijtama'an nas dan berkumpul manusia ramai keluar para asyabab taqaddamu baina yadil masyayikh maka Ibrahim Ibrahim ibn Sa'id rahimahullah melihat anak-anak muda berjalan mendahului orang-orang tua. Tidak memberi kesempatan untuk orang-orang tua lewat. Ya taqaddam ala masyayikh, ya, nyerondol orang tua di hadapannya dan seterusnya tanpa sopan santun. Maka berkata Ibrahim, "Ma aswa adabukum Sungguh betapa jeleknya adab-adab kalian, akhlak-akhlak kalian. Tatakaddamuna baina yadil masyayikh, kalian mendahului orang-orang tua kalian. La uhaddithukum sunnatan, sungguh aku nggak akan meriwayat kepada kalian satu hadis pun. Fama wa lam Maka beliau sampai meninggalnya belum menyampaikan atau tidak menyampaikan di Baghdad satu hadis pun. Ya. Entah di tempat lain, tapi di Baghdad ketika melihat akhlaknya mereka mencari ilmu seperti itu, dia menyatakan la uhadditsuka ma uhadditsukum sunnatan. Aku nggak akan sampaikan pada kalian satu hadis lagi selama-lamanya sampai meninggalnya tidak menyampaikan hadis. Wahai anakku, bukan aku tidak mau ngambil dari dia, tapi beliau ketika marah melihat akhlaknya anak-anak muda kalian, maka dia kemudian tidak mau lagi menyampaikan hadis. Khana bin Ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah lihat bahwa seorang alim melihat bagaimana adab tulab Kalau dia dalam keadaan tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab atau adabnya rusak, akhlaknya rusak, ingat. Ima kamu yang keluar dari majelis ini atau saya nggak akan ngajar kalian. Ima kalian pergi orang-orang yang akhlaknya bejat, yang rusak, yang nggak memiliki adab sopan santun keluar, atau mau hadithukum sunnatan. Aku nggak akan sampaikan kepada kalian ilmu, nggak akan sampaikan kepada kalian haji Kalau ada riwayat-riwayat hadis, ilmu sampai pada seorang yang tidak punya adab akan rusak. Bukan hadis yang rusak, tapi akan disalahgunakan oleh orang yang tidak punya adab ini. Sehingga orang yang tidak punya akhlak ini ngapain dikasih ilmu? Akan diputar balikan, akan dipakai tidak pada tempatnya akan diselewengkan maknanya, akan ditarik-tarik sesuai hawa nafsunya karena dia nggak punya adab. Tetapi kalau dia sudah dari kecilnya terdidik dengan adab, sopan santun, dengan akhlak yang mulia, dan dia dalam keadaan sudah terdidik di majelis-majelisnya orang-orang yang beradab pula, maka orang ini layak dikasih ilmu. Sehingga sempurnalah klop antara adab yang baik dengan ilmu sunnah. Ikhwan bin A'azakumullah. Kalau Hasan, Husain Ibni Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah. Kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn ya, yauman na'udu Aku kata Abu Ali An-Nisaburi, aku bersama Yahya ibn Yahya dan Ishaq ibn Rahuya pada satu hari. Na'udu maridan, kami menengok orang sakit. Falamma jahadainal bab, ketika kami sudah sampai pintu, Falamma mahadain bab, sudah sampai pintu, akan masuk ke rumahnya, ta'akhara Ishaq. Ishaq mundur. Dan berkata kepada Yahya, taqaddam. Silahkan, engkau lebih dulu. Faqala Yahya li Ishaq. Maka Yahya pun mengatakan kepada Ishaq, rahimahumallah, taqaddam ans Silahkan, engkau lebih dulu. Faqala ya Aba Zakaria, anta akbar minni. Maka dikatakan olehnya, engkau ya Aba Zakaria, engkau lebih tua dariku, lebih berumur dariku, maka engkau lebih dulu silahkan. Qala na'am. Iya, aku lebih berilmu dari kamu. Tetapi ana na'am ana akbaru minka wa anta a'lamu minni. Iya, aku lebih tua dari kamu, tetapi kamu lebih alim daripada aku. Fataqaddam. Bangun. Majulah engkau, silahkan lebih dulu. Fataqaddam Ishaq. Maka Ishaq masuk lebih dulu. Yang lebih tinggi ilmunya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin, ikhwan talaba rahimani wa rahimakumullah, adab mereka seperti itu. Selalu mengutamakan yang lebih tua dan lebih berilmu. Kalau dia ada yang lebih tua, ada yang lebih berilmu, maka lebih berilmu lebih diutamakan. Sampai-sampai ketika akan masuk ke rumahnya untuk menengok orang sakit, masing-masing menyatakan silahkan kau lebih dulu. Tidak, engkau lebih dulu. Aku lebih tua dariku. Iya, aku lebih tua, tapi engkau lebih alim. Silakan. Tafadhal. kalau demikian adab mereka. Bukan nyerondol, rebutan, bahkan orang tua, alim, gurunya lagi senggol, minggir. Saya masuk lebih dulu. Ini kurang ajar namanya. Ini tidak memiliki adab terhadap orang tua dan tidak memiliki adab terhadap orang yang berilmu. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Kan ar-rajul idza arada an yaktuba al-hadits ta'addab wa ta'abbad qabla dhalika bi 20 sana." Kata Sufyan ats-Tsauri, seseorang jika ingin menulis hadis, ta'addab wa ta'abbad. Hendaklah dia beradab melatih adabnya, akhlaknya, wa ta'abbad dan beribadah kepada Allah dengan baik sebelum mencari ilmu tadi bi'ishrina sana selama 20 tahun. Apalagi umur-umur kalian. Pelajari adab dan akhlak dan berupaya. Yang namanya akhlak itu bukan hanya mempelajari dengan teori. Ulangan 10 itu bukan tujuannya. Walaupun ulangannya 10 tapi kalau adabnya tetap jelek berarti belum berhasil dan belum terdidik dengan akhlak yang baik. Sehingga adab dipelajari, tetapi maknanya mempelajari adab adalah untuk melatih akhlak kita agar menjadi seorang talibul ilm yang beradab. Talibul ilm yang berakhlak mulia. Kalau dia sudah baik ilmunya dan sudah baik akhlaknya, adabnya dan sudah bagus, terbiasa dengan adab yang baik, maka niscaya dia akan layak untuk menerima ilmu dari para ulama. Berangkat ke Yaman, berangkat ke Saudi, berangkat ke manapun menemui para ulama, itu kalian sudah memiliki bekalnya. Sayang, kalau kalian menemui ulama dalam keadaan akhlaknya belum lurus, akhlaknya belum becus, pulang dari masyayikh dalam keadaan akhlak masih demikian keadaannya. Pulang dari mereka, dari majelis-majelis ilmu dalam keadaan masih sombong, ta'assub, masih senang ghibah, masih dia memiliki ujub binafsihi, bangga diri terhadap dirinya sendiri. Bukan salah syekhnya, tetapi kalian berangkat dalam keadaan belum mempersiapkan diri. Berangkat ke masyayikh dengan mempersiapkan dirinya dengan adab yang mulia, dengan akhlak yang mulia, dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Beradab dan beribadah 20 sana, 20 tahun. Sehingga pas kalau dia berangkat 21, 23, 24, 25, sudah dalam keadaan mapan. Ikhwan apalagi di majlis-majlis yang besar. Para ulama kibar yang hadir sekian banyak, maka masyaih nggak akan meneliti satu persatu. Nggak sempat. Kalian hadir, silahkan. Nggak hadir nggak kelihatan. Ini lebih-lebih lagi. Di majlis-majlis yang demikian berarti betul-betul harus CBSA. Cara belajar siswa aktif. Kalau kamu males, dari sininya, di sana nggak akan kamu dalam keadaan nggak ada yang ngurusi. Kamu mau males, mau tidur, mau apa. Mungkin temenmu, kamu tidur terus, ayo berangkat. Nanti aja ajalah. Karena tidak lagi seperti TK. Tidak lagi seperti di pondok sini. Dipukul, dibentak, dimarahi, disuruh sholat, ayo sholat, sholat, dan seterusnya. Di sana dituntut harus sudah dewasa harus sudah ngerti apa kewajiban dirinya dan konsekuen dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, memiliki adab yang mulia, memiliki semangat, memiliki semangat ibadah, semangat talabul ilmi, sehingga kalian akan lihat nanti di sana. Beda dengan majelis kalian, bumi langit bedanya. Ustadznya sudah duduk di sini, santrinya masih tiga, tiga orang atau empat orang. Yang lain masih tiduran di kamar-kamarnya masing-masing. Di sana ustadznya belum datang, syekhnya belum datang. Mereka sudah rapi rebutan tempat terdepan karena semangatnya pengen dapat ilmu. Ya. Bukan cari yang belakang. Rebutan saf yang terdepan. Bahkan kalau mereka masih sholat sunnah, mereka sudah meletakkan bukunya di depan. Depan mejanya syekh. Syekhnya belum datang. Ya. Mereka berebut untuk duduk di depan atau di tempat yang terdepan. Ya. Langsung mendengarkan dari syekh. Bukan males malesan Kalau nggak ada yang ngontrol, tidur mungkin. Kalau nggak ada musyrik yang ngontrol ke kamar, tidur dia. Ini adab yang demikian belum layak untuk perangkat ke masyayikh. Belum pantas yang demikian. Kalau sudah terlihat bagaimana adabnya, akhlaknya, semangatnya mencari ilmu, baru dia pantas untuk perangkat ke masyayikh dan para ulama.